Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Ikhwana fitina azakumullah Di sana ada beberapa ketentuan yang lain berkaitan dengan sihatu taubah keabsahan taubat seseorang berkaitan dengan makbulnya sebuah taubat. Di antaranya adalah at-taubatu fi waqtiha. taubatnya dilakukan pada waktunya. Waktu-waktu Allah Jalla wa'ala menerima taubat seorang hamba. <clears throat> Terkait dengan waktu, ada waktu yang berkaitan dengan individu-individu insan. Yang kedua ada waktu secara umum untuk semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Batas akhir taubat. Adapun yang terkait dengan individu. Allah Jalla wa'ala membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya selama hayatnya Batas akhirnya ialah ketika dia mengalami sakratul maut. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hasan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Allah Jalla wa'ala ala uh, eh, Rasul sallallahu bersabda yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan menerima taubat seorang hamba selama hamba itu belum ghargharah ghargharah sautin naza' suara orang yang jenazah yang sedang sakratul maut. Ini hadisnya. Batas akhir untuk masing-masing hamba. Allah akan menerima taubatnya ketika dia bertaubat kepada Allah Jalla Terpenuhi semua ketentuannya. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya dibuka pintu taubat pagi, siang, sore, malam selama dia belum sakratul maut. Ini merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Semua dikasih kesempatan taubat. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Kapanpun, dimanapun. Selama dia belum sakratul maut. Ketika sudah sakratul maut, tertutup pintu taubat bagi sang hamba tadi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridai. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan tentang rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala membentangkan tangannya di waktu malam supaya bertaubat orang-orang yang berbuat salah, berbuat jelek di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Dan Allah Jalla wa ala membentangkan tangannya di waktu siang supaya bertaubat orang-orang yang mengerjakan dosa kesalahan di waktu malam. Siang dan malam Allah buka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Sampai hamba tadi gara-gara Dan sampai pintu taubat tertutup untuk semua hamba-hamba. Dan setelah itu, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hingga matahari terbit dari arah baratnya. Ini waktu untuk masing-masing hamba. Adapun waktu untuk semua hamba-hamba Allah. Batas akhir Allah Jalla wa Ala menerima kepada seorang hamba dinaskan dalam riwayat tadi ketika matahari terbit dari arah barat. Terbit dari arah tenggelamnya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dikuatkan dengan hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan terima taubat. Ini untuk semua hamba. Dan ketika itu sudah tidak ada lagi kemanfaatan semua amal, semua iman. Yang belum beriman ketika itu, nggak ada manfaatnya keimanan dia. Dan itu termasuk tanda besar kiamat menjelang kiamat nanti. <clears throat> Tulu'u syamsi min maghribiha, matahari akan terbit dari arah barat, tanda kiamat telah dekat. Selama taubat itu dilakukan pada waktu-waktu tadi, maka akan dibuka pintu taubat. Selama hamba memenuhi ketentuan taubatnya, maka Allah Jalla wa'ala akan menerima taubat hamba tadi. Taubatnya dikatakan sahihah, benar, makbulah, diterima, ma'jurah dikasih pahala. Tapi ketika sudah selesai masa taubat, maka tidak ada lagi sebuah taubat. Masing-masing akan dihisap dengan keadaannya sendiri-sendiri, tergantung imannya, dosanya, dan yang terkait dengannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, Ketentuan yang lain ini bukti sidku taubatih. Bukti jujurnya taubat dia. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madar Salikin membawakan ciri-ciri, tanda-tanda taubat yang sahihah, yang benar, yang jujur. Beliau mengatakan fataubatul maqbulatu sahihatu laha alamat. Taubat yang benar, yang diterima, yang sahihah ada ciri-cirinya. Ini ketentuan yang melengkapi taubat, tanda jujurnya taubat seorang hamba. Minha diantaranya adalah ayyakuna ba'da taubati khairan mimma kana qablaha. Keadaan dia, kondisi dia setelah taubat lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih bertakwa lagi dibanding sebelumnya. Dulunya mengerjakan A, B, C, D, E. Sekarang tidak lagi Berganti dengan amal yang soleh. Dulu lesannya dia pedas, menghibai banyak orang dan segala macamnya. Sekarang dapat pernah ghibah lagi. Berganti dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Itu nampak dari keadaan dia. Semakin bagus, semakin soleh, semakin baik setelah taubatnya. Wa minha dan yang di antara yang kedua adalah annahu la yazalul khawfu musahiban lahu la ya'manu makrallahi tarfata ainin rasa takut selalu menghinggapi dia rasa takut selalu berkelebat dalam kalbunya tidak pernah merasa aman dari hukuman Allah sedikit pun Takut dia, takut dia dari dampak negatif taubat eh, dosanya itu. Takut hukuman Allah akan datang, takut dia, takut dia. Terus begitu menghantui dirinya. Sehingga selalu jadi baik, selalu menyesal. Wa yang ketiga, inkhila'u qalbihi wa taqattu'uhu nadaman wa khawfa hatinya pecah, hatinya patah, hatinya hancur berkeping-keping dikarenakan rasa penyesalan dan rasa takut. Bukti betul-betul dia taubat, hancur hatinya. Ini ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Kata beliau setelah itu, "Faman lam yajid dzalika fi qalbih." Barang siapa yang tidak mendapati poin-poin di atas dalam kalbunya, fal yattahim taubatah. Hendaklah dia menuduh taubatnya. Waliyarji ila tashihiha. Dia mengulang lagi, memperbaiki lagi taubatnya. Segera evaluasi. Jangan-jangan taubatnya tendensius, taubatnya tidak tulus, taubatnya tidak serius, taubatnya tidak jujur. Ketika tidak ada poin-poin tadi pada dirinya. Ikhwan di antara Bukti jujurnya taubatnya dia adalah dia mengganti masa lalu yang begitu yang begitu jelek, yang begitu buruk dengan melem, dengan membuka lembaran baru kehidupannya dengan perkara yang baik. Kalau dia tinggal di sebuah komunitas, di sebuah tempat yang jelek, ah, yang buruk, banyak uh, eh, kemungkaran di sana, banyak hal-hal yang maksiat di sana, lingkungan yang tidak baik, pindah lingkungan ke tempat-tempat yang saleh, yang baik. Ketika persahabatan dia, pertemanan dia, lingkar garis perkawanan dia, orang-orang yang jelek, hapus semuanya, tinggalkan semuanya. Berganti dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Blokir semua nomor. Hapus semua nomor. Tinggalkan semua yang jelek-jelek itu. Diganti dengan yang saleh, yang bertakwa. Membuka lembaran baru, kehidupan yang baru bersama dengan orang-orang saleh yang bertakwa. Dasar hadis yang membunuh 100 nyawa yang sering sampaikan barakallahu fikum. Diambil dari ucapan sang alim ya orang ke 101 yang dia jumpai setelah genap membunuh 100 nyawa yang terakhir seorang pendeta <clears throat> menanyakan apakah dia bisa bertaubat sudah membunuh 100 nyawa kata sang alim na'am iya engkau masih punya kesempatan bertaubat belum mengatakan waman yahulu bainahu taubat Siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Intolik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke daerah ini dan daerah ini. Fa nabiha biha unasan ya'buduna Allah taala. Di sana ada orang-orang saleh yang ibadah kepada Allah di sana. Fa'budillaha ma'ahum. Kamu gabung ke sana, di negeri ini, di daerah ini, daerah itu, di saudara yang saleh, ibadah kepada Allah, engkau ibadahlah bersama mereka di sana. Membuka lembaran baru, meninggalkan yang lama. Kata sang alim, wala tarji ila ardika fa innaha ardu Jangan balik ke daerah kamu, ke tanah kamu ini, ini daerah yang jelek, lingkungan yang buruk, jangan baik lagi. Sehingga ada intikal, ada perpindahan, ada perubahan yang lebih baik. Semua diganti. Itu tanda jujurnya seseorang. Dia punya teman-teman lama yang selalu mengajak dia kepada kemaksiatan, kefasikan, dosa, keburukan, kejelekan, kejahatan atau kemungkinan penyimpangan-penyimpangan. Tanda taubatnya dia, jujur taubatnya, tinggalkan mereka semuanya. Hapus semuanya. Delete, delete, delete, delete, delete, delete, blokir. Tanda Anda sudah berlepas dari mereka, nggak bersama dengan mereka. Diisi dengan nomor baru yang soleh, yang bertakwa, orang-orang yang dikenal kebaikannya, kebajikannya, orang-orang baik, teman baru. Kalau di tempat tinggal Anda masih selalu berjumpa dengan mereka-mereka ini, tergiur dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran, karena lingkungan, pindah lingkungan. Cari tempat yang lain yang aman di sana supaya Anda taubatnya nasuha ke depan lebih baik lagi, membantu Anda untuk semakin soleh, semakin bertakwa, semakin taat beribadah, tanda Anda jujur dalam bertaubat. Tapi kalau ngomongnya taubat, taubat, taubat, taubat, nomornya masih lengkap, semuanya masih lengkap, masih berhubungan, saling sharing, saling status, saling sapa, bakal kumat. Dikarenakan lingkaran setannya tidak dihapus anak-anak muda misalkan mohon maaf ini kok punya belahan hati yang gak syar'i ini bahasanya ya Dasar syar'i bukan istrinya dia kalau mau terhapus semua blokir semua yang ada itu ganti dengan zaujah solihah segera menikah dengan pernikahan yang syar'i dengan yang solihah blokir semua tadi itu hapus semuanya kalau belum medianya hapus semuanya aplikasi, hapus semuanya. Goodbye masa lalu. Yaitu. Ganti lembaran baru. Tanda Anda insaf, Anda taubat. Tapi kalau disimpan terus namanya taubat sambil taubatul illah, bakal kumat. Tidak jujur. Allah musta'an. Ada kesempatan serong lagi. Hah? Ada momen curi-curi, curang lagi, kumat lagi, hati-hati. Sekali Anda tidak jujur dalam bertaubat, selamanya akan dibayang-bayangi kedustaan dalam taubat Anda. Taubatul illah bukan nasuha. Allahul musta'an wa la quwata illa billah. Ini beberapa ketentuan-ketentuannya ada yang merupakan keharusan, ada yang tanda-tanda jujurnya taubat. Semuanya harus dipenuhi barakallahu sebagai tanda kita sebagai hamba Allah Jalla wa ala betul-betul taba taubatan nasuha taubat dengan taubatan nasuha barakallahu fikum. Ikhwanafidina pembahasan berikut yang tidak kalah penting adalah kaifiyatut taubah Bagaimana cara taubatnya? Bagaimana cara taubatnya? Ikhwanafitina Terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, ada perincian di kalangan para ulama una. Aksamut taubati bi'atibari fa'iliha. Ragam taubat tergantung pelaku taubatnya. Yang pertama taubatul kafir. Taubatnya orang yang kafir yang non muslim. Caranya ialah wajib dan harus mengucapkan dua kalimat syahadatain lafzan wa nutqan bi ishad. Dia melafalkan dua kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dilafalkan dan dipersaksikan di kalangan kaum muslimin. Akan sangat bagus ketika langsung di hadapan pemerintah yang ada. Di KUA, di depan, atau di tokoh-tokoh masyarakat yang, yang dikenal, disaksikan oleh kaum muslimin, dia telah masuk Islam mu'allaf, pindah agama, dengan muslim menjadi orang yang muslim nanti langsung dirubah segala sesuatunya, KTP dan segala macamnya tertulis agamanya sekarang Islam. Dan semuanya tahu dia muslim, saudara kita seiman dan seakidah, punya hak-hak muslimin. Dan supaya dia tahu sekarang dia punya kewajiban sebagai seorang muslim mengilmui dan mengamalkan Islam. Dipahami insya Allah ya? Setelah itu baru tiga ketentuan di atas. Meninggalkan semua kufurnya, semua syiriknya. Tinggalkan semuanya itu. Kemudian dia berazam kuat jangan mengulang lagi. Berazam kuat itu semakin baik. Semakin semangat mem mempelajari Islam. Bimbingan-bimbingannya. Dia ilmui. Dia amalkan. Dia menerapkan konsekuensi sebagai muslim ilmu dan amalnya. Menyesal atas yang dia kerjakan di masa lalu. Ketika tobatnya jujur, dikatakan muslim dan dihapus semua yang ada. Hatta dosa kufur, hatta dosa syirik, semangat dihapus dengan taubatnya. Rasul mengatakan dalam hadis, "At-taubatu tajubu ma qablaha." Yang namanya taubat menghapuskan semua yang sebelumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma salaf." Katakan kepada orang-orang kafir itu, yang non muslim itu, tahu kalau mereka menghentikan kekufurannya masuk Islam, yughfar lahum ma salaf akan diampuni untuk mereka semua yang telah berlalu syiriknya, kufurnya, mungkin dia tuh menjebah berhala, menyembah patung, menyembah arca, akan dihapus semua dosa ketika dia bertaubat kepada Allah dengan cara di atas. Ucapkan dua kali syahadatain, disaksikan oleh kaum muslimin dan tiga ketentuan terpenuhi. Berilmu tentang Islam dan mengamalkan Islam, barakallahu fikum. Menjadi muslim. Dipahami ya. Tidak cukup dengan semata-mata mengerjakan amal kebajikan. Ini pendapat hampir semua ulama, semua madhab. Tidak cukup dengan semata-mata. Aku puasa loh. Aku sekarang mu'alaf. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh aku bersedekah loh. Aku berbuat baik dengan semua orang. Aku berinfak dengan ribuan orang di Purwokerto ini. Tidak cukup. Aku sekarang berjubah loh. Nggak cukup. Untuk yang non muslim, tata cara taubatnya wajib melafalkan dua kalimat syahadatain. Itu persyaratan. Baru yang dibawakan dalam pembahasan tadi dia penuhi semuanya. Dibahami ya? Ada taubatul kafir. Yang berikutnya, Taubatul mukmin at-taqi. Saya dahulukan ya. Hamba yang bertakwa, yang saleh, memang dia orang yang mafak diberi taufik gemar bertaubat beristighfar kepada Allah Jalla wa ala. Taubat istighfarnya dikarenakan dosa yang mungkin dia tidak tahu atau karena kekurangan-kekurangan dia dalam beribadah dan beramal saleh. Tata caranya melafalkan taubat dan sifarnya. Tidak bisa ngeremong dengan hati. Hmm, tidak bisa. Taubat itu dilafalkan, lalu diwujudkan. Lafatnya, lafat tabayatubu taubatan. Yang kedua, istighfar, istighfaran. Bisa mengatakan, Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau mengatakan, gfirli wa tub alayya innaka Anta tawwabur rahim. Doa gitu. Ya Allah, terima tobatku, ampuni semua dosaku ya Allah. Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Atau mengatakan aku tobat kepada Allah, aku istighfar kepadanya. Lafat-lafat dua ini. Bisa dengan bahasa Arab, ada afdal, bisa dengan bahasa apapun yang mengandung makna taubat mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Bisa cukup dengan satu kata taubat. Ha? Tubtu ilallah, atubu ilallah. Aku taubat kepada Allah. Allahumma ya Allah, tub alayya, tub alayya. Terima taubatku ya Allah. Cukup. Atau kata-kata istighfar, Rabbi Firli, Rabbi gfirli, istaghfirli, astaghfirullahaladzim. Bisa. Lebih afdolnya ketika dia menggabungkan dua-duanya dengan lafaz yang di atas. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Menggabungkan dua-duanya kata para ulama supaya meliputi semua dosa yang ada dosa yang di masa lalu dan dosa di masa mendatang dosa yang kita tahu yang kita tidak tahu dosa yang besar dosa yang kecil semuanya <clears throat> dari semua dosa yang ada oleh insya Allah ya perbanyak lafaz kompetensi far di majelis duduk santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi fili ya tuba ali yang gitu. Dilafalkan, lalu diwujudkan. Bahwa perwujudannya yang diterangkan tadi. Betul-betul menunjukkan jujurnya taubatnya dia semakin semangat mengkaji agama Allah, semakin semangat beramal soleh, semakin soleh ke depannya, semakin bertakwa ke depannya diwujudkan dengan amal kebajikan dalam kesehariannya. <coughs> Barakallahu fikum. Yang berikutnya taubatul fasiqil fajir. Taubatnya orang yang fasik, yang fajir. Orang-orang yang jatuh dalam dosa besar maksiat besar yang terkait dengan syahwat namanya fasik, fajir, sahibul maksiat, ahlul maksiat, ahlul dzambi, ahlul dzunub, sahibul atham di bahasa Arabnya. Dikenal dengan fasik atau fajir, pelaku dosa besar, ahli maksiat. Taubatnya dengan tiga poin di atas, kalau terkait dengan Allah Jalla wa'ala, Tabaka yang poin yang keempat terkait dengan Bani Adam. Disertai dengan lafaz tempat dan sifat. Ini normal. Wadih. Tinggalkan semua kefasikan tadi. Tinggalkan semua dosa-dosa tadi. Tinggalkan semuanya itu. Menyesal atas tindakan dia berbuat dosa. Nadama yang sesungguhnya sangat-sangat menyesal berazam kuat, tidak mengulang lagi, berazam kuat untuk membaiki diri. Terkait dengan Bani Adam, mengembangkan hak Bani Adam. Dan ditandai dengan sifar kepada Allah. Lafat itu terus berke, ber, berkecamuk, dilafalkan dalam lesan dia. Ciri-cirinya yang dibahas tadi ada nadamatun tawaju'ul qalbi hanin al-mudhnibin rintihan orang-orang yang berbuat dosa. Tanda penyesalan. Ya, dilengkapi tadi. Komunitasnya ditinggalkan, kawan-kawan ditinggalkan, semua yang terkait dengan dosa yang ditinggalkan semuanya itu, hapus semuanya. Diganti dengan yang soleh yang bertakwa. Orangnya, pertemanannya, persahabatannya, lingkungannya, amaliyahnya. Tanda jujurnya ini. Ada sebuah kalimat indah dimunculkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang betapa dahsyatnya taubat orang yang jujur taubatnya. <clears throat> menggunakan bahasa yang namanya haninul muznibin. Aninul muznibin menggunakan alif. Aninul muznibin rintihan orang-orang yang berbuat dosa Rintian taubatnya dia, rintian penyesalan dia lebih Allah sukai dibandingkan dengan gemuruh orang-orang yang beramal saleh amal ibadah. Barakallahu fikum. Kalau yang ini tingkatannya me, me, me, me, me, menumpuk budi budi pahala. Yang ini makomnya pembersihan dosa. Kalau yang terkait dengan yang beramal gemuruh amal soleh, riuh rendahnya rendahnya orang beramal soleh, macam-macam ada yang sadiqin, yang jujur, ada yang mukhlisin, yang ikhlas, ada yang riak. Untuk yang ini tidak ada yang riak. Yang mampu dan bisa secara alami dan nggak mungkin dari kayasa Betul-betul dia merintih, dia menangis, dia menyesal. Rintihan penyesalan itu alami, itu pasti ikhlas, pasti jujur. Keikhlasan dalam taubatnya, jujur dalam taubatnya. Itu lebih Allah cintai. Ini terkait dengan taubatul fasik. Hal-hal yang berbau dosa kefasikan akan dia hilangkan akan dia buang semuanya. Itu konsekuensi tobatnya dia. Nah, dia punya pakaian-pakaian apa gitu ya, yang aromanya itu bakar semuanya. Hal-hal yang kalah musnahkan semuanya. Tanda dia taubatnya nasuha. Hada taubatul fasik. Ketika dia betul-betul jujur taubatnya akan dihapus semua dosa. Yang kecil dihapus, yang besar dihapus. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ai liman taba. Katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas jiwa-jiwa mereka yakni yang ahli maksiat, yang fasik, yang fajir. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla wa ala. Taubatlah, insaflah, kembalilah. Allah menegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kata di tafsir ai liman taba. Yakni bagi yang taubat akan dihapus semua dosa. At-taubat yajibu ma qablaha. Taubat menghapus semua dosa sebelumnya. Apapun dosanya, sekecil apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, sekotor apapun dosanya, bersih dengan taubat yang ada. Selama taubatnya taubat nasuha. Dikatakan oleh para ulama, at-taib minadz-dzambi kaman la dzamba Orang yang telah taubat dari dosanya, jujur taubatnya kayak orang nggak punya dosa alias putih kembali bersih kembali makanya harus membuka lembaran baru lembaran yang kotor itu buang semuanya ganti lembaran baru yang putih Pak ada taubah setelah taubat ya semakin bagus semakin baik semakin saleh <clears throat> dibahami insyaallah ya ditambahkan di khanafitina kalau dia da'in ila fiskihi hujurih Ternyata dia ini provokator kemaksiatan. Dai, dai kemaksiatan. Biasa mengajak orang berbuat dosa. Tokoh kemaksiatannya. Maka ada, ada, ada keterangan tambahan. Ketentuan tambahan. Yaitu al-bayan. Harus menjelaskan semua tadi. Menerangkan kepada umat tindakan saya yang ini dosa, ini kemaksiatan, saya tempat daripadanya, saya nggak ridho orang ikut dengan saya dalam perkara ini. Terangkan semuanya supaya yang lain para pengikut-pengikut dia itu tahu ini dosa, ini kemaksiatan, dia lepas daripadanya. Ya kalau ada jabatan-jabatan dalam dosa ya lepaskan semua. Misal <clears throat> koordinator miras, misal copot semua buang yang ada koordinator begal, eh, selesai di, dilepaskan semuanya dan dia warning teman-teman uh, lamanya itu saya tahu dari semuanya dan saya bukan dari kalian ada bayan wal baroah supaya orang tahu ini telah insaf dan taubat ada tanggung jawab moral terkait dengan apa yang dia kerjakan sebelumnya dakwahnya ajakannya dijelaskan ini keliru kemaksiatan kefasikan lepas daripadanya barakallahu Hadza huwa. Kalau tidak namanya taubatul illah, taubat tendensius. Pencitraan, hati-hati. <coughs> Hadza wabih. Yang berikutnya taubatul mubtadi'. Namanya fasikun, fisqa syubhatin. Orang yang fasik dikatakan syubhat, namanya mubtadi' ahlul bid'ah orang-orang yang terpapar paham-paham radikal, paham-paham ekstrim, ekstremisme, kena paham-paham yang menyesatkan. Atau mengamalkan amaliyah amal bid'ah. Dan dia tokohnya, dia dainya, namanya mubtadi. Barakallahu fikum. Ini ada cara khusus untuk taubat apalagi dia mubtadi'nya li bid'ahnya, tokoh bid'ahnya. <coughs> Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Madarus Salikin tentang masalah ini. Belum mengatakan fataubatuha ula'il fusaq min jihatil i'tiqadatil fasidah taubatnya orang-orang fasik karena akidah yang rusak itu inal bid'ah bimahdi itibai sunnah dia betul-betul harus mengikuti bimbingan sunnah kembali pada pemahaman yang benar ajaran Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran hadisnya Rasul keterangan para sahabat tabi'in, tabi'in dan para ulama Islam yang terkemuka pada masa itu harus membuang tinggalkan semua paham-pahamnya dia <coughs> diganti dengan tiba sunnah <coughs> Belum mengatakan setelah itu <coughs> wala yaktafi minhum bithalika aidan namun tidak cukup semata-mata itiba'u sunnah. Nggak, nggak cukup semata-mata dia sekarang mengikuti bimbingan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Nggak cukup dengan semata-mata itu. Hatta yubayyinu fasada ma kanu alaihi minal bid'ati. Hingga ada bayan, penjelasan, klarifikasi menjelaskan kerusakan-kerusakan paham bid'ah yang ada pada dia sebelum ini. Sampaikan terbuka. Saya dulu punya pemahaman A, B, C, D salah. Pemahamannya menyimak yang sesat. Yang betul ini, ini, ini. Bawakan ayat, bawakan hadis yang menerangkan itu. Keterangan para ulama-ulama yang ada. Menjelaskan penyimpangan paham dia. <clears throat> Barakallahu fikum. Saya dulu mengecam pemerintah, saya dahulu anti pemerintah, saya dahulu mengajak orang memberontak penguasa, gerakan terorisme, salah. Itu pemahaman khawarij yang menyimpang, saya tobat. Yang betul, samina wa ta'na, aku dengarkan, aku patuhi penguasaku yang muslim. Dalam perkara yang ma'ruf. Saya lepas diri dari pemahaman-pemahaman yang ada ini. Sampaikan. Bahkan ayatnya yang menerangkan masalah itu. Hadisnya ilmiah. Diterangkan. Bayan. Hatta yubayyinu fasada kanu amil bid'ah. Harus ada bayan. Beliau mengatakan ini taubatu min dzambin hiya bi fi'li dhiddih. Sebab taubat dari sebuah dosa itu dengan cara melakukan lawannya. Anda dulu punya pemahaman bid'ah, salahkan, jelaskan kesalahannya. Sekarang punya pemahaman yang benar. Gitu. Anda dahulu mengamalkan amalia bid'ah, terangkan kerusakannya. Lepas daripadanya, sekarang mengamalkan mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mengamalkan sunnah. Hakala. Walihada syaratallahu ta'ala fi taubatil katimina ma anzarallahu minal bayyid wal huda al bayana. Oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala mempersyaratkan pada taubatnya orang-orang yang menyembunyikan wahyu Allah, bayinat, bukti-bukti, petunjuk Allah yang turunkan disembunyikan sama dia harus menjelaskan semuanya itu. Lianna dhambahum lamma kana bil kitman kana taubatuhum minhu bil bayan. Sebab dosa mereka dikarenakan bentuknya menyembunyikan kebenaran, maka taubatnya harus menerangkan al-haq tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim Al-Baqarah 156 setelahnya Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa bukti dan petunjuk setelah kami terangkan kepada umat manusia. Maka sembunyikan itu. Maka atas mereka laknatnya Allah. Allah melaknat mereka. Dan atas mereka laknatnya orang yang melaknat. Illalladzina tabu. Kecuali yang bertaubat. Wa aslahu memperbaiki. Wa bayanu dan menjelaskan. Taubat, islah, bayan. Mereka lah orang-orang yang saya terima taubatnya kata Allah Aku kata Allah, dan yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ini taubatnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Harus taubat, perbaikan diri ke depan, jelaskan. Kata Imam salatu ikhwan. Wa dzambul mubtadi'i fauqa dhambil katim. Dosanya ahli bid'ah yang punya paham-paham bid'ah radikal, yang punya amalia amal bid'ah yang, yang, yang menyimpang dosa mereka lebih besar dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan kebenaran. Yang ini katim al-haq sembunyikan. Yang ini mengerjakan yang batil, mengkampanyekan yang menyimpang, mendakwakan penyimpangan lebih besar yang ini. Lianna dzalika katamal haq kalau yang katim yang menyembunyikan semata-mata menyembunyikan yang benar. Wahada katamahu wada'ila khilafih. Sementara yang namanya ahli bid'ah menyembunyikan yang benar dan mengajak orang kepada lawannya. Fakullu mubtadi'in katim mulai akis. Semua ahli bid'ah sama dengan orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang menyembunyikan hak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Intaha kalamu rahimahullah. Ini topat khususnya ahli bid'ah orang-orang yang terpapar paham-paham yang menyesatkan yang radikal atau yang mendakwakan amal-amal bid'ah barakallahu harus itiba sunnah harus memperbaiki diri ke depan semakin bagus dan harus ada bayan menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan paham dia, menjelaskan mana yang hak dengan hujah-hujahnya. Barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga ada tata caranya, ada ketentuan taubatnya masing-masing. Ketika semua terpenuhi, maka insya Allah Ta'ala akan menjadi makbul taubatnya. Barakallahu fikum. Wa nabitina azakumullah. Eh, orang-orang yang bertaubat, annas fit taubah, tabakat, penutup ya. Orang-orang terkait dengan taubat bertingkat-tingkat mereka ini. Ini sampaikan sebagai evaluasi, barakallahu fikum. Yang pertama adalah taibun yastaqimu ala taubati ila akhir umri. Orang yang taubat istiqomah di atas taubatnya sampai akhir hayat. Taubat, taubatnya bagus, taubat nasuha, istiqomah pada taubatnya sampai akhir hayat. Yang salah dia tinggalkan, dia perbaiki lagi. Yang kurang-kurang dilengkapi lagi, disempurnakan lagi. Ini dikatakan hadhihi hiyal istiqamatu fit taubah. Ini disebut dengan istiqamah dalam taubat. Dan ini yang diminta. Ini tingkatannya as-sabiqun fil khairat. Taubatnya namanya taubatan nasuha. Jiwanya namanya mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Inilah yang dikatakan taib taubatan nasuha. Yang kedua tingkatan yang kedua. Taibun qad salaka li siqamati fi ummahati ta'at wa kabail fawahish. Orang yang taubat ber, berjuang untuk istiqamah dalam taubatnya namun istiqamahnya pada pokok-pokok ketaatan saja yang wajib-wajib saja dan meniakan yang dosa-dosa besar saja, yang haram-haram saja. Dosa kecil kadang masih. Ah, yang sunnah-sunnah nggak dikerjakan. Yang makruh-makruh masih dilanggar. kata. Dia punya semangat untuk uh, eh, mengejar kebaikan. Turun lagi. Uh, semangat lagi, kambuh lagi. Tapi nggak sampai tingkatan haram. Barakallahu fikum. Yang dikatakan muktasidin muqtasidin dan ini kata uh, Ibnu Qudam al-Maghdi rahimahullah wa hiya aghlabu ahwal taibin ini keumuman yang terjadi pada orang yang bertaubat ha? berjuang kumat berjuang kambuh berjuang kumat berjuang kambuh itulah manusia biasa barakallahu fikum intinya tidak sampai jatuh dalam keharaman agama Barakallahu fikum. Tabaqa salisa tabaqa yang ketiga ayatuba wa yastamirru ala taubatihi muddatan thumma taghlibu syahwatuhu thumma taghlibuhu syahwatuhu fi ba'd dhunub tobat sebentar sekian waktu tobat terus kumat lagi terkalahkan oleh syahwatnya mengerjakan sebagian dosa dia mengerjakan dosa karena nggak mampu menahan syahwatnya. Nggak mampu mengalahkan jiwanya. Dia masih mengerjakan ketaatan, dia masih beribadah kepada Allah, dia masih beramal soleh, tapi kadang nggak kuat menahan satu ini, jatuh dalam karena dosa. Barakallah fiikum. Kalau dia menyesal, taubat lagi, aman insya Allah, bersih lagi. Kalau dia biarkan, dibiarkan tanpa taubat akan semakin membesar, merajalela, mengkikis ketaatan dia. Barakallahu fikum. Tingkatan yang keempat ialah ayatuba wa yajra muddatan fi istiqamah. Taubat beberapa saat isi istiqamah dalam taubatnya lempeng. Thumma ya'udu ila dzambi munhamikan kumat lagi, kambuh lagi, berbuat dosa lagi, tenggelam lagi dalam lautan dosa dan tidak lagi berpikir untuk bertaubat. Yang dikatakan al-ammara bisu, jiwanya yang memerintahkan dengan perkara kejelekan, taubatul mughtarin, taubatnya orang yang maghrur, yang tertipu. Yang paling jelek, yang paling mengerikan barakallahu Allahul musta'an. Sehingga perjuangkan sebaik mungkin sebagai kelompok yang pertama, golongan yang pertama ya ikhwan. Kita bertaubat istiqamah ada taubah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya pada kita. Diberi hidayah, diberi taufik, diberi kemudahan untuk bertaubat, istighfar, sering taubat, gemar taubat, jujur dalam taubatnya dan semoga diberi komahan dalam bertaubat sampai akhir hayat kita dosa dihapus martabat ditingkatkan pahala diraih husnul khatimah dicapai surga yang diharapkan dicapai barakallahu fikum amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin Aku telah ibadah maksimal Ustaz. Tiap malam mohon ampun kepada Allah. Minta kesehatan untukku, keluargaku, kecukupan dalam hidupku. Tapi anakku gak sembuh-sembuh Ustaz. Utangku ya gak, gak, gak kunjung lunas Ustaz. Malah tambah utangnya Ustaz. Apakah saya salah Ustaz? Ada kesalahan kayaknya. Yaitu terburu-buru isti'jal di hari. Cuman banyak yang belum diangkat di pembahasan taubat itu. Jadi sebagian ahkam kita belum membahas tentang adab taubat, etika taubat. Ini di Yang namanya taubat itu gak boleh buru-buru, gak boleh istiqjal. Aku wis taubat, aku wis taubat, aku wis taubat, bola balik taubat. Mana buktinya gak ada ini? Utang tambah banyak, Sakit apa sakit. Mana ini? Ini errornya antum. Isti'jal. Taubatlah. Jujur. Allah akan mengampuni semua. Dan doalah. Doa dengan jujur. Doa nggak ada muspronya, nggak ada sia-sianya. Selagi doanya betul dengan etikanya. Nanti ada tiga kemungkinan. Yang pertama dikabulkan yang Anda minta. Atau yang kedua, Anda akan diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal dengan apa yang kamu minta. Ini gak kalah pentingnya. Diselamatkan dari mara bahaya. Yang ketiga, disimpan nanti di malam kiamat. Diambil di malam kiamat untuk mendapatkan dengan itu rahmat ya Allah Jalla wa'ala yang dengan itu meraih al-jannah. Gak ada, gak ada musuhnya. Yang ini yang sabar, yang tabah. Semoga Allah kasih, kasih kesembuhan kepada antum, anak antum, keluarganya antum, afiah dan semoga uh, cepat lulus utang-utangnya Pak. Tapi jangan utang terus, usaha maksimal. Ya. Gak pernah usaha, gak pernah kerja utang, dungo. Ya Allah utangku, utangku, utang mana gak tahu kerja. Yang namanya doa ada ikhtiarnya, ada usahanya. Baru. والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين setengah dua. lo yéye iya, iya. tercela ndak ya dosa ndak ya ada seseorang yang nggak datang daurah karena kerja cari maisha pas-pasan penghasilannya kalau nggak kerja eh, dampaknya pada Eh, keseharian dia kurang? Jawabannya enggak sih. Talabul ilmi dia sangat dianjurkan sekali. Cuman jangan fokus mengejar dunia. Waktunya kerja, kerja. Kan masih banyak lagi yang lain. Anda kerja berapa jam? 5 jam, 6 jam, 7 jam, masih menyisakan 16 jam. Pagi bisa taklim, malam bisa taklim, Hah? libur kerja taklim. Nah gitu ya. Dimanfaatkan eh, manfaatkan sebaik mungkin. Ingatlah dengan ilmu syar'i, dengan ibadah kepada Allah, rezeki akan, lancar, akan barokah insyaallah. Jadi jangan fokus dunia. Ya, disertai dengan ilmu syar'i, amal saleh, amal ibadah. Kerja secukupnya, selebihnya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ono ae bab tobat pertanyaannya poligami. Oh, apa sih? Ada, ada, ada. Ya sudah. <clears throat> saya selalu membantu istri saat memasak, cuci baju, mencuci papan rumah tangga dan sebagainya. Ikhlas lillahi taala. Di sisi yang lain saya juga berharap Ustaz agar si saya tidak marah kalau saya menikah lagi poligami. Pertanyaannya, apakah saya masih dianggap ikhlas dalam beramal atau harus segera bertaubat, Ustaz? Hah? Allah Ustaz. Eh, saya susah apa korelasinya gitu loh. Lah itu bantu istri yang ikhlas. Hah? Bantu mereka yang ikhlas untuk muasyarah zauja bil ma'ruf, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan sih, bantu ben iso poligami. Bantu-bantu aja, poligami-poligami aja yang bagus. Ayo insyaallah. Hmm. Bagaimana taubat dari mencuri, tidak mampu mengembalikan barang curian. Tiga poin tadi. Ada ditinggalkan, jangan mencuri lagi, menyesal atas tindakan tersebut, berazam kuat, jangan mengulang lagi, menjadi baik lagi. Menjadi manusia yang halal. Dan berjuanglah pelan-pelan untuk mengumpulkan dana, untuk mengembalikan harta curiannya. Kalau dia nggak tahu, jangan kasih tahu langsung kirim paket nama nama ke orang tersebut. Nah, ada kalau gitu. Ya, terus jangan ketahuan alamat-alamat kirimnya, oh, jangan. Nah, di kamuflase gitu loh ya. Uh, ada keterangan di dalamnya dari yang mencuri barang Anda. Mohon maaf, saya telah mencuri barang Anda, sekarang saya kembalikan. Maafkan saya. Oke. Kalau ketahuan kan harus stempel stempel lu darah ini ya, jangan di eh, kamu dikamuflase supaya nggak tahu siapa anda tapi kalau tahu anda pencurinya datang ke sana minta maaf ada kalau Kalau dia mengatakan doa, nggak usah dikembalikan. Ya, jangan dikembalikan. Kalau kembalikan, berjuanglah untuk mengembalikan dengan jujur. Allah akan membantu Anda insyaallah taala. 嗯嗯。 Tapi ketika pelaku dosa itu belum balik, ya belum balik, belum kalah, maka dia dikatakan salah. Tindakan dia salah. Terkait dengan dosa, belum dikatakan berdosa. Pahala dan dosa akan dia tanggung ketika sudah mukalaf akil balik. Terkait dengan hukuman di tengah-tengah masyarakat, dalam pandang agama ada hukum khusus terkait dengan pelaku dosa sebelum dia balik. Dan juga ada uh, regulasi pemerintah yang mengatur bab masalah ini Bapak Intinya adalah berjuang sekuat tenaga supaya anak-anak kita yang belum balik itu dilatih perkara kebaikan, dihindarkan dari perkara keburukan Bapak Anak kecil belum balik membunuh misalnya. Ya dia salah. Dia salah. Tindakannya salah, dosa itu. Cuman dia belum terkena beban dosa, dia belum balik. Baik, nanti secara hukum juga beda. Uh, hukum terkait dengan uh, hukuman anak kecil yang membunuh secara syariat dan juga secara pemerintahan. Intinya jangan jangan dilatih seperti itu. Dilatih supaya jadi anak yang saleh dan dihindarkan jangan sampai mengerjakan hal-hal yang semacam itu baru. <coughs> Bagaimana keadaan orang yang bertaubat menyesal dengan amat sangat tapi jatuh lagi. Itulah manusia. Makanya diterangkan di awal atau batu wajibatun arad dawam. Harus terus tobat, berkesinambungan tobat. Ini diantaranya. Sudah tobat aku, sudah berjuang, error lagi. Itulah manusia. langsung tobat lagi dengan cara yang sama. Jujur, berjuang lagi, jatuh lagi, terus begitu. Perjuangan untuk, untuk, untuk, eh, eh, untuk bertaubat insya Allah akan dikasih taufik di akhir hayatnya uh, ala khair dalam kebaikan insya Allah taala barakallahu <coughs> Kalau toba terus tidak sama sekali, ya bukan manusia ya. Nah, manusia begitu, salah lagi, salah lagi. Yang penting semangat tobatnya, terus tobatnya, jujur dalam tobatnya, Barakallahu. Lebih afdal yang mana doa angkat tangan atau tidak? Angkat tangan, itu ya, termasuk adabnya doa. Ketika doa sarawiyah, doa memohon kepada Allah, itu angkat tangan. Lain dengan zikir. <clears throat> Zikir-zikir yang disyariatkan dalam sehari semalam itu tanpa angkat tangan. Meskipun lafadznya lafadz doa. Masuk masjid, keluar masjid, namanya zikir masuk keluar masjid. Lafadznya kan doa. Itu tanpa angkat tangan. Ya, itu nggak usah depan, ini dulu baru masuk. Enggak. Langsung aja kata para ulama. Kalau doa khusus Anda memohon apapun kepada Allah Jalla wa'ala di waktu tertentu yang mustajab, tempat yang mustajab, di antara adabnya adalah mengangkat tangan. Barakallah. Allahu a'lam <coughs> Sebelum saya ngaji taklim Ustaz, pernah mendolimi kawan mengambil uangnya. Sekarang saya tidak tahu di mana orangnya. Dan tidak ada apa ini? Bagaimana cara tobatnya? Tadi tiga jelas. Kemudian kembalikan kepada yang berhak. Kalau nggak ada orangnya, cari keluarganya. Cari ahli warisnya. Kalau ada serang kepada mereka. Kalau enggak ada sama sekali kata para ulama infakkan atas nama mereka. Diinfakkan, sedekahkan, fakir miskin, masjid segala atas nama mereka. Dengan uh, komitmen kalau datang orangnya, ketemu orangnya, kamu kembalikan lagi kepada dia yang ini untuk kamu pahalanya barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Terkait dengan hadis yang disebutkan di awal, Nabi kita Muhammad SAW taubat 70 kali, 100 kali. Itu disebutkan dalam nas uh, riwayat di atas filium dalam sehari semalam. Ada lafaz yang lain fil majlis satu majlis Sehingga semakin banyak semakin bagus. Ada 70, ada 100. Itu namanya ada Eh, naik turunnya. ininya semakin banyak semakin bagus. Dalam sekali duduk, duduk majelis sambil itu istighfar, zikir, dapat 10, 20, 50 luar biasa. Dalam sehari 100 luar biasa. Yang penting sebanyak mungkin. Itu intinya. Angka itu bukan patokan. Kata-kata 100, 70 menggambarkan kasrah. Banyak sekali. Sering sekali. Itu yang contoh yang dikerjakan. Barakallahu fikum.